kita hidup di zaman akhir tuh seperti itu kue ngeritik wong tua iku yo ya salah yo nok bener yo bener yo nok salah ya, e. ya, ya e. makanya masyur dalam aturan usul fikih madhabuna soabun yahtamilul khotok wa madhabuka khotokun yahtamilus soab kalau kita sedang beristihad taruhannya begini pendapat saya benar kamu salah tapi ya mungkin الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Qad ya'lamu wahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Qul ngucapo sira Muhammad Mesti ngucapo ning gone wong-wong sing takut kematian dalam berjuang. Mante sapa da man iku alladzi ku wong utawa alladzi ku sapa yaksimu. Kang iso ngreksa sapa ladi kum ing sira kabeh. Yujiru tegese nyelametno sapa ladi kum ing sira kabeh minawahi sanggen ketentuane Allah. In aro dalam ngersano sapa Allah bikum ing sira kabeh ngersano misale suan ing kerusakan halakan tegese kerusakan wahazi matanan kabur bubaran nih eh, bubaran songko arena perang sopot zat sing iso lindungi kue nak Allah menghendaki keiku kalah au yusi bukum utawa mekenakno sapa Allah kum ing sira kabeh bisuin kelawan to elek in aro dalam ngersakno sapa Allah Allah bikum ing sira kabeh rahmatan ing rahmat maknane khairan tegese ing kaapian Kowe tek wedi mati iku laopo. Misalnya Misale wedi ya mati ya tetep nopo Mati. Pira-pira mati demi jihad, maksudnya keren nopo. Gaul maksudnya mati jihad sih mesti bener ya maksudnya. Yang itu kalau terang nopo gak salah paham. Perang ini kok kepenak Kang. Sing buat endut oh, Kanjeng Nabi mesti bener ya, musuh ya Jahal mesti salah ya. Jadi cara nekat itu jos napa? Saiki mboten musuhnya mukmin kayak mukmin, mukminem ya abal-abal, musuhnya ya rontok abal-abal kan rajelas jelas ya raja jelas. saya berhubung raja jelas si kau kita ya ora jelas. Tapi ora oleh tukaran saya ya tenanan, mergo musuhnya ramas mesti salah, kita ramas mesti ben bener. Nah, di sini kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jal mesti salah. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran tenan saya saiki boten teroris yo ya Allahu Akbar polisi sing lagi sholat yo ya Allahu Akbar terus kue PD PD piye ora jelas ora jelas yo ya kita sikap ya serah jelas saya saiki nganggu hukum sosial sing normal nah ape ya diapiki yes. Nak kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok yang gremeng-gremeng sidik ngono tapi rausah usah napa. tenanan. Jadi ini ku penting kalau terang. No. Jadi nak ono wong saya majib no jihad alasannya anut Rasulullah. Nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, ya. musuhnya mesti salah. Eh. Lah saya kita itu orang alami ngono Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang ben bener. Misalnya kados kula musuhan be Mustafa, orang mesti bener kula mbek kulo kiai lah. Berkuasa wae cara hukum Allah wong Islam mah welasi ha. Jadi orang-orang malah aku salah no pangeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa diutang aku rong puluh ewu. Janji senen nyaur jubli gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku neng omah rong juta. Iso ya pangeran nyalan aku. Ya lha didik rong juta kok ono duit rong puluh ewu digawa wong mbak tagah iku wong alim tau ora? Kowe waras tau ora? Iso piye-piye duwe iku kabeh wae pangeran sing digo mustofa wae pangeran sing ning omah ya Nah saya ketika punya uang banyak di rumah, itu melebu ayat wa ingka nadu osrotin fanadhirotun ila maisaro wa antasodaku khairul laku. Jong nak kue duit muake, sing utang kue ke tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak no bu sodako no luwe ape. Dalam konteks mustofa nyulayani janji ya dia salah, wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong rano emergensi kok nagih. Kecuali neng omah gak ono beras, nah aku rano nagih bojoku mati. Tapi rai kaya aku kan gak ngarang ngalami ngono. Jadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? itu melarat kok nganti nak nagih wong raiso mangan. Ono melarat model ngono. Orang-orang ora ono gen mosok itu <laughs> Iku aja mosok sak Indonesia sama nih mosok melarat nganti ngono. Nah, kita-kita ini nak musuhan be orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding kita ora bener. Sekolah bolak-balik nyontono. Kula bolak-balik nyontono tenggene dawuh kitab hikam niku wong zaman akhiru nganti kiamat ku api elek apa meneh elek iki kula bolak-balik tak eling terus dewi bapak ha ono wong kok ngimami masjid terus istiqomah ku ya api. tapi ana eleke terus wong liya jadi peluang jadi imam mergo masjidnya dikangkangi iku buat istiqomah mbok no wong liyo akhirnya alumni pondok liyo kandidat imam-imami tereliminir kape. wong wato wato watok imam ra gelem pensiun alasane is istiqomah Mulane teng daerah kulau nganti ada guyonan ada orang tua khutbah tiang takwa wato Terus Allah mlebu swarga. <laughs> Sing ngrungokno hati bingung. Maksudnya tiang takwa Allah, koma melebu suarga Pas muni tiang takwa watuk, Terus <laughs> muni Allah melebu suarga Terus dari mamal ya baleren mbak jadi khutbah. akhirnya kalimatnya kacau. Ya eh, mas maksudnya tiang takwa Allah melebu suarga Tiang takwa Watu, Watu gigil. Terus no. kacau, kacau, kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah be wong liya? Mau kalah, tapi Bu Arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir tuh seperti itu. Kue ngeritik wong tua iku yo ya salah, yo nok bener, yo bener yo nok salah ya. E. ya, ya e. Makanya masyur dalam aturan usul fikih madhabuna sawabun yahtamilul khotok wa madhabuka khotokun yahtamilus sawab kalau kita sedang beristihad taruhannya begini pendapat saya benar kamu salah tapi ya mungkin benar tak ulang lagi ya pendapat saya benar tapi mungkin salah pendapat kamu salah tapi mungkin benar tapi taruhan awal saya dulu yang benar mungkin salah karena ini masalah-masalah yang semi jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, oh ya repot. Ini saya punya cerita ya, saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum tiga tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita. Jadi pokoknya seru Itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga Madura. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak berang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. <laughs> Pertanyaannya kok sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presidennya. Gitu. Terus dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, Perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau Rasulullah mesti benarnya kamu bela, bujal mesti salahnya kamu musuhi. Tidak masalah kita mati. Ini iskariman aumut sehitan. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, Terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus diaku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mu mukmin? Faham ya? Wah ini demi hak hak apanya? uang tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Nah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontok no gini, kue PTM dicolong. Demi harga diri bajingan ini mbok gwedak nanti akhirnya kue dipateni toko mata ini. Pertanyaannya pangeran oh, demi pitik wae kok paten binaten. Nah, semuanya itu ikhtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya Sekalipun untuk perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ikhtimal. Makanya kata ulama, sanggupnya bodoh bener itu sahabat masalah istiadat. Tapi setelah sahabat, nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas. Karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sodako. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikena panitia masjid tadi lakoni dewi Nah, kue takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah, kue dengki apa yang komentari panitia masjid, tak jawab apa yang masjid. Ben sifat mu buat lawan dewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang satu juta. Kebetulan yang miskin tuh ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi kocok zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponaan misanan kan sudah ndak ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid satu juta dibagi satu kampung itu nanti ponaan saya untuk selawehu Itu rakyat kena gutuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman telung atau wunan dan atau keduman sak jutanan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong ke kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wah cara kemoto lah, sementing saat diso keduman. Kayak manuk doro lah. Termasuk madhab syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah madhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in di Zakat itu asnafnya akan delapan. Binten? Delapan ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fukorok, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus ngerame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedoke ya mau pacaran apa ya ora lah. Pokoknya sebagian iku ya ora islami banget. Ambek rokokan ngenteni pani apa wong Dulu itu Amil tak ceritani ngeten nggih, Pak. Dulu Amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu Amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya sampai bayang no zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantes sih. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek terus ana sing nyugoi kopi. Terus ya sita itu sidik-sidik ngono iku terus Lah iya misalnya terus ana Kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ana bener yo nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat orang amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1 kadang jurusan ekonomi kok zakat oke okay. nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal dua pintal berarti berang kilo rong atus kilo ke rong atus kilo wong kere neng desa itu patang atus Enggak tak latih kue ben pinter, senangan mau ngaji suargon rokok tak latih ben kamu bener. rongatus kilo sing wajib di patang atus berarti untuk piranan? setengah kilo setengah kilo itu koyok pakanan doro pakanan doro Nak sing melarat patang atus itu setengah kilo. Nak sing melarat wolong atus? Seperapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto rong puluh kilo. Timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa itu apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, ayo sing jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo ya masuk akal. Biar-biar podo-podo pikir kok gak dibagi rata. Tapi ono ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemotong regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyaknone. Wong dikeki seprapat kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Lho paham tenan to ora? Ya? Lah ngene iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu bun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus sawa. Pendapatku iku bener tapi yo ya mungkin salah, tapi iku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. deh mergo anak ra melok jadi dadi elek banget <laughs> Misalnya, aku cukup cucu istihad fatwa wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli karena anak ra melok jadi dadi elek banget misalnya aku fatwa ngono ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget kira-kira fatwa itu mungkin benar ada, mungkin terus ono sing bantah orang ono hadise apa mana yang kira-kira sembantah Albani mana hadisnya nggak ada pegangannya misalnya aku Albani sidik-sidik kan nyempriti hadis nah ya anak bener terus ada orang yang pendapat jogeman untuk orang suge biasanya wong untuk wong suge iku diburohno wong alim untuk orang wedok sugih diburohno ya anak bener e, rata-rata wong kiri diburohno wong suge Ya kadang ya ono salah, atau di lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe. itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khotok wa khotoun yahtamilus sawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa ketemu koncones yang khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut. Padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwanis kapundut ditanya lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani ikroman lihadal madhab. Aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton ini Iki yang arah paham buangeten. Kue sholat duhur dengan sadar satu rokaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk dua kali oke? Di rokaat ula, kue rukuk dua kali sah ndak ndak. Menambahkan satu rukun rukuk. Ndak sah. Sholat tuh batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud tiga kali. Ndak sah. Karena termasuk sholat tuh batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? Empat. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid kita. Gitu. Takbir patang rokaat itu rukun apa sunat? ruko yang bab sholat jenazah takbir empat rokaat itu sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukonya empat yaitu takbir empat kali yang setelah pertama baca fatihah setelah kedua baca sholawat setelah ketiga doa setelah keempat sebenarnya salam tapi kayak -kaya Indonesia doa yang kayak jadi mana Sebenarnya di Mekah di mana mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya bertakbir keempat sing tahu umroh nah ini Mekah langsung salam atau bebo dungo langsung langsung salam tapi nanti Indonesia dungo jadi dungane pimpin pindho aneh sudah sampean yakin kalau empat empat tadi rukun. Tak latih fakir Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai lima kali atau enam kali batal nggak dalam sholat jenazah? Lu enggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allah Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip benar, mirip salah. Lah wong awam mau koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger. Wah iku perelek meneh. Elek meneh, elek elek-elek wong ya kowe iku. Angger menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe. Iku elek meneh kan neraka. Omongan niku mari neraka. Lah seperti itu. Terus tak bedhe meneh misalnya. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat, sholat maghrib lah atau sholat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustafa misalnya. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak jawab saja. pertama. Terus Mustafa ini Mustafa jenggot ini Mustafa ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wes salam, wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih apa wabarakatuh? Kau biasa apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Uni unimu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi Mustafa salam. Ketika Mustafa Salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa Salam kedua, apa mana nak kesuwen rontok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang. Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada Oke makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira sholat sholat kok buat makmum. Aneh nggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh nggak? Kue raro anaknya mergo kira iso ngaji. Lah yo ya selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saya bar ngaji ki kok terus ngono aneh. Bar ngaji ki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Ya. <laughs> Ya, setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Ndak. Terus kue ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau surah Imam kok buat ngenteni? Berarti kamu mentaalokan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Tidak sholat. Maka dianggap batal. Amat mengatakan, tidak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutam mimati sholat. Terus penyempurna sholat. Dimana mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ya batal. Lah ini pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ra mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngene Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang entah ini bersalam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang itu separuh nak imam salam langsung ngadek, separuh ini Berarti separuh berakhlak, separuh berfekih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfekih. Artinya berfekih wong imam keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ndak ndak sholat. Makanya saya katakan separuh berfekih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kowe kok pede pede bahmu, wong podo kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede-pede bahmu, wong ora mesti bener ora mesti salah kowe kok pede. Kaya perang zaman akhir, kowe kok pede ku piye? Misalnya kowe gubeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gedeng ku piye? Mergo penggane anak-anak dangdutan. Rumah samu sing delok partai iku tok. Iya tora. Misalnya partai tertentu, pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuh iku nak pas pengajian yo teko. Wong-wong sing nekani pengajian pas dandutan yo teko. Wong majemuk Indonesia yo ngono. Paham? Ya? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyur ya dalam guyunan orang-orang sufi itu masyur itu. Sakek al Balhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita, dia itu pedagang sukses. E, ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang, kemudian dikasihkan sama burung yang cacat tadi. Singkat cerita, yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Sakik Al-Bakhi terus punya kesimpulan, gak ono gunanya aku jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Setelah rezeki yono ya wae. Uh, dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adam. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adam Terkenal itu Ibrahim bin Adam. Kenara roh ya bangetan. Itu tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adam uh, setelah matur ya guru saya memutuskan jadi orang sufi nggak ada gunanya saya nyari uang banyak ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki saya iktibar mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa sampai gurunya diguyu-guyu biar kue iktibar mbek manuk sing tiga imangan, wes jempor lah iso mangan ya guru goblok-goblok bocah kok goblok lima adalah tak tabiru anta bil mut'im maksudnya kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan kok orang idolakno sing memberi makan ngaji le cong cong aliyadul ulya khairum lil hadis iktibar kok ambek sing dikai susah ya apa sih iktibar mbek sing ngekei mestine kowe iku hebat sing ngekei iku bersosial tinggi aku apa niru sing tukang ngekei ini pendap ini kan contoh ada orang yang cara berpikir niru sing dikai jadilah makhluk makhluk pasen Paham ya? Tapi cari bro, lah lha apa kowe kok itibar mek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi Dawo al yadul ulya khairun min yadis sufla sing ngekeki emol mulya timbang sing semenjak itu tobat anta ustadi hakon jenengan jen guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar yo salah alamat. Koyok mau, koyok makmum, amen ngenteni imam sabar barbari. Padahal imam wis bar. Mbok apa apane wis ora imam. Tapi wong dekne rung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye-piye urung sempurna. Nah khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo diri Apalagi ngambil sikap nopo ekstrim Eh, beda zaman Nabi jihad itu kabe ekstrim. Sampai nak rasanya rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo belo Nabi jelas bener, eh, jelas hake, musuhnya jelas. Saya itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek itu ya cocok. Wong kok pidato, ngapain rangno hukumnya kok nganggu podium, teh akeh nganggu MC. Apa pernah Nabi pidato maaf ngaji Abu Hurairah ngumum nama itu khasanatin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Nggak jawab ya? Nggak mungkin. Tapi kayak gedeng sing gowo siar Islam yang mau balik. Sing gowo rame nih dunia yang balik bibi Islam butuh siar. Butuh rame-rame mana nih siar. Ya sudah kita terima, tapi ojo mbok cocoki, nak mbok cocoki, lha ngapain terangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium sound system MC macam-macam dan ada uang ngenteni ngono ora ya efektif loh jadi misalnya ini, di sana ada aliran sesat bikinkan saya podium siapkan MC salam template nanti saya ke sana pidato kira-kira menyelesaikan masalah ndak ndak kan tapi kayak gedeng balik itu ya sawung singgo si are Islam dukung ya blek kan? ya terus piye Gus ya piye piye biasa wae Nasi bayu, ben bayu, kok agak bayu dewi. Ya biasa wae, ora usah disikapi karena tidak jelas. Lah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. naswa bun yahtamilul khata' wa ka khata'un yahtamilul sawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, eh? wong kafir mesti salah ya. Jadi weling-weling ya. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang nggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibelo itu mesti hak, musuhnya mesti batil, atau mesti sah, salah. Eling-eling ya. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang berdasar ayat tinggi terus gue perang, merangi ya sopo? Kabeh ya Islam, kabeh yo ya salat. Kabeh sedulur. Nah, cara Gus Ipul kabeh sedulur kabeh makmur. <laughs> Tapi yo mboten selokan kampanye mboten. Intinya Pokoknya kalau suwon sangat ya ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Faham gini wawas nak gue salah faham. Walai jiduna lan ora metu iso apa ngake lahum maring wong akeh min dunillah sangilane Allah khiril Allah walian ing penolong yan fau kang manfaati sapa wali hum ing wong akeh wala nasira nan ora sing nulungi fau kang nolak sapa nasir adurra ing bahaya anhum saking wong akeh Qad ya'lamun teman-teman perso sapa Allah Allah al muawikina ing wong sing ngendon-ngendoni kabeh ilmu sabiti tegese sing ngendon kabeh Makanya kalau suwun jenengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok iku aja aja pede-pede banget kayak bener. Kadang cerewetnya iku ya bener. Nek pulau 20.000 kok dienggo rokok mbek ngopi. Ora go tuku beras. Yo nek gak ono sing cerewet ayo kacau secara ekonomi kacau. Tapi wong wis melarat ora dihiburan di hiburan rokok ngopi ngono nak stres yo malah repot. Ya dadi sebagai kita sukut ngono ana khilaf ngono niku kita kula sering dilapuri wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora go tuku beras malah go tuku rokok. Nah jari sing lanang jape nak. Lah ya Gus Gus niku santri Zino rawani dan dutan rawani hiburan rokok haram no haramno. Nah kula stres ya malah re repot. Ini kan yuk ya koyok bener koyok salah. Ya gua akhirnya sing wedok tak mau melane nduk do, urip sing kramat dadi gak gantung wong lanang aku yo ya muni ngono. Mulane donya-donyane bapakmu uga mulai dadi duwe dhuwit aja gantung wong lanang. Sing lanang yo tak omongi. Kita ya di wong lanang nak diwanin sing wedok iku aja bantah. Engko iku salah kok bantah. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetap boleh rokok be ngopi ya padha matane. Ya alasane ngono. ngomong suge iku hiburane saga Gus duwe toko, duwe mobil, duwe apa. Hiburan rokok be ngopi ya kok ora oleh. Bar saya. Lah kalau cek eling ben sulon nu dikenangan elek tenan. Mu fatwa ngaramno rokok. Wis masyhur. Kulon ditamani kiai loro wis mati setuwe. Iku ngono, Gus pokoke kula tangkel jenengan, anggere jenengan jawab terus kula sami wa ta'na. Kulon niku kiai, Gus hiburan kulon rokok pojok langgar nak dalu. Iku de grup rokok pojok langgar, engko nak wis petike pentek diusep-usepno tembok pokoke ngono iku lara rapi ngono, ora nganggo asbak wis ngono hiburane ngono. Ya alasannya mana? Kulo niku kiai, Gus. Demenan jurapan terus pantes, nduk biskop ora Hiburan kulo ya di grup rokok nih pojok musola. Lha nak haram pisan wis gak duwe hiburan. Mosok cek ngaram ngaramno. Jadi takut tapi iya tentu. Takut tapi giring. Aku yang menulis kanggo kue gak haram gak haram. Wah, anggere wong diceritani umu oh, iku salah, cara Gus Pak gak haram. Mau terus nyalano MUI, ya padahal kula nggih setuju mek pendapat MUI. Setuju muni haram. Maksudnya pancen pantas MUI yo ya muni haram. Pantes wong iku yo ya muni halal. Lah kan podora roh cara Allah piye kan podora roh. Mau e. menduga? Nah khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu ndak. Ndak bunyi. Iwak tuh galian wong muni salat tuh wajib madhep Ka'bah. Yo keliru, kan solat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu yaitu nak salat ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram wajib madhep bentuk Masjid haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpamane Indonesia wajib persis ambane Ka'bah berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ono sing ora madep Ka'bah kecuali berbentuk cekung paham ya ngono kok ora iso ngono keblat do dilurusno masjid kenceng-kenceng sofe do dirubah jadi alasane GPS salah soro, ya malas sik rorom falak karo aku Kau ngaji lagi pirang tahun gie gerem, Aku ngaji mulai cilik. Jadi madep Ka'bah iku wajib ainul Ka'bah nak kue dekat Ka'bah iku ya, ning jero rom nak di luar cukup masjid di luar itu cukup kawasan tanah haram lana istilah Quran fawal liwajaka syatrol masjidil haram ora satrol ka'bah Mergo Allah wis pirsa umpama satrol Ka'bah, Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Ke Sofi lho bener lah asal luasnya 20 meter. Tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter yo ya sing tepak, nah liware iku kali sekian negara, waduh dok Mesir kan. Tambah jauh kan tambah melingkari jauh. Ya tapi nak yang ngerti nertibno kebat ya keben yang yo ijtihad ya oleh ya setuju benti kegiatan. Mau tugasnya tugasnya ngono. Lah kulo sebagai ulama tugasnya ya gak gampang. Ngger ngadu ngulon yo ya sah kok repot apa? Terus sekarang masalah madep. Imam Syafi'i ngukur madep itu dodo. Sholat itu wajib madep kulon, madep kiblat. Lalu ukurannya madep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga sholat melengaklah sah asal dadanya tetap madep kiblat. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah sangka kata wajhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak. Gak sah, berarti pas kowe melengak berarti gak madep Ka'bah. Ya padha masuk akal. Ya sitok ngukur dodo sitok ngukur rai eh, iku jenenge khilaf podo-podo mungkin bener rai ono mungkin bener piye-piye bahasa Arabe muaja, muaja. iku madep songkok kata wat hun misalnya ingin ini aku adep-adepan Mbak Mustafa terus kula melengos wong darani cek madep ta ora ya jawab e yo ya, ora lek kang melengos kok kita Gus Bak gak seneng Mbak Mustafa ketemu melengos Gak aku darani madhep ta ora Lha ya, boten wis darani melengos kok Kira-kira Imam Malik cara pandang jurah darani madep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, kita benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira. Gus itu benci sama Mustafa. Bungnya pas ketemu itu melengos, tidak menghadap. Corong Jawa gak madep. Ya dan itu kalimat itu sah ndak? ada kan ada yang komentar gitu sah ndak? Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana, yus ngerti nah aku melengos ngene, ditakoi. Gus Pak ning ndi? Ngarepe Mustafa. Cek melenggos sih ora. Berarti angger wong madhep ngulon mbek dadane ya ngarepe Ka'bah. Ya wis sah ngono cara. Bener gak kalimat itu? Lah yang seperti ini bener-bener khilaf kayak iya, kayak tidak. Lah sing keliru wong sing ngomong ngono kok dibakas. Terus untuk opo? Lah iku wis marka ini. Nah, Mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing play Nah, nah asal dadanya tetap menghadap kiblat paham ya ya kira-kira seperti itulah dalam madhab itu kira-kira seperti itu lah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, murival kita dalam berdebat benar kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik iku dalam perang-perang sing mesti bener eh, musuhnya mesti kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda lah dijajah Belanda, Jepang itu kalau kita ada berani perang pasti pecundang wis londo penjajah, kafir bisa Jepang wis penjajah, kafir bisa umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung ya kita istighosa ngarap Saudi ya istighosah kene sholat hajat ben menang kono ya sholat hajat ben menang lha aku misalnya jadi lama tak kok yo ya bingung Gus bela sopo bombo raro untung sing nyerang Londo be Jepang lha yo ya, Indonesia diserang Arab Saudi kene di mami Masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sudes bingung gak gue wono puape perang itu duwalil kene yo balik kono sholat hajat kene ya sholat macan bingung gak gue misalnya Nek bingung ya mau ngawur mesti ini bingung kok ora bingung. Ya pantasnya kan bingung apa? Makanya mikir, urip iku mikir. Mulane dadi kula suwun malih gitu. Dadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salah, tegas bener ya. Tapi nak ora tegas ya kowe sikape ora perlu jel. Jelas. kok malah di komentari, oh, kiai itu sikapnya nggak jelas. Kalau nggak perlu jelas ya nggak perlu jelas al halal iku bayinun halal ya jelas wal haramu tapi ono kata-kata wa bainahuma umurun mustabiya tapi ono sing kaya iya kaya ora lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ora jelas Kalau nyontono bolak-balik kaya ono rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak mbok doi kok sing mareki wong fasik, terus dadi lonte, kiai-kiai ya kedusan. Mergo ora gelem mareki, akhire dipareki wong fasik. Tapi nak ke fatwa kiai wajib mareki, engko nak kecelakaan yo ya repot. Tapi nak orang marki terus diparki wong fasek jadi suasana fasek engko desa ya repot. Seperti ini hukum kita aku curah jelas. Cara aku ditakoki. Piye Gus hukume ruhen marki rondo pojok desa? Mesti jawabku ya. Ya apik nak ruhen tetep apik. Ya elek nak ini jadi elek. Jawaban kau ora jelas. Memang nggak perlu jelas. Mau misalnya kiai gak gelem terus diurusi wong fasek, kampus enggak jadi suasana fasek rusak. Tapi nak diurusi ruhin kan, ayo ngaji tuh awam yo kok ngarep, nak sing ayu kon kok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok, kan zina mesti rawani tetep mung kiai kok. Umpama ku beleto yo terus tak ayo gelem kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini tuh mustabiat. Nak ndelok dekne aset umat yo kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat, yo rawan maksiat. Tentu kita ini yo ya potensi ngajak apik, yo ya potensi ngajak elek. Maka hukumnya juga nggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin nak Rono ngajak makrome, misalnya pona ponakane tambahi. Pokoknya makrome lah. <laughs> Tapi kadang-kadang dia ya ora gelem kan gak asik. <laughs> kok ngajak <laughs> wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana ya Makanya Nabi dawuh, "Cung, nak ana rondo, kowe nak dakwahi aja geman wong lanang mlebu wong wedok dhewean kecuali ngajak kon." <laughs> Tapi masalahnya kowe seneng ngajak kanca ta dhewean kan. Misale santri mau ngayu. Dhewean lha ya, yo iki kiai muni dhewean. <laughs> Tapi nak dhewean kan mlebu layak luwana julun bim roatin. Orang tuh nggak boleh persep persep. Ya tapi hukum ra perlu jelas karena mirip iyo mirip Orang. Nah sekarang orang itu serangane takok. Hukum kudu tegas, hukum gak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram, ya. tapi ini masalah wa huma umurun mustabiat. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip haram. Ya hukumnya ya gak tegas. Kayak hukumnya jadi bupati ini Indonesia, hukumnya ya ora tegas nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Kaya-kaya dadi bupati iku wajib ben iso ngatur perda sing nguntungno Islam. Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, kaya-kaya haram. Mergo awal-awal nglakoni awal sarana duwe sarana ha haram. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoknya ngerti di bupati mesti elek. Goblok ya berarti reso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK biro. Nak cakoi, iya, aku kudu koyo aku. hukumnya piye, Gus? hukumnya ora piye-piye. dulu perkembangan ngono tadi <laughs> Dadi aku iya, hukumnya piye? Ya hukumnya ora piye-piye dulu, Hukum kok dulu perkembangan ono nek fikih. yo, ya ono iki tak mulai no? Jadi <laughs> salah koyo iya. ono yo, ya ono iki tak mulai fatwa hukum melihat apa? Perkembangan. Ya karena masalah ini nggak bisa dijawab kan yang bisa jawab waktu. Paham gak? teling eling ojo geman kowe nuntut hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa aguma umurun mustabian. Pun kula terus Terus kula ngaji niki tok ya, pantes-pantese bodho kan. Ajane kula iku ya teko ngaji ning kene ya dolim, tamu kula tesih kathah. Tapi kula ra mulang sampean ya dolim. Muaya mulang kok ora mulang. Jadi ya separuh dolim, separuh soleh nih kemudian separuh-separuh nanus. Kalau nu jadi tamu wong Sulawesi nanti saya kira mulai. Tak kon mulai nggak tadi kulo kau Jawa semata mateni wong terus repot Kalau sering ditamu tamu kota, maksudnya aku fanatik kulo aku. Dong ini di tamu Papua aku seminggu juga ngaji. Tapi aku pengen ngaji, tante ini guys, Wah, repot. Ane jadi kiai zaman akhir sewoyo kayak dawuh hikam zaman akhir wong sing api, ewa elek pemenah Elek, ya wis gak ada pilihan sudah. Tapi ini kisah sampai sudah luar biasa kondisi seperti ini sudah sudah luar biasa. Ketika anda kanji Nabi itu, uang nyekel iya agama ning zaman akhir itu kal kobit alal jamro, koyok uang nyekel wowo. Ngelola wowo itu angel bara itu. Mbok tinggal mati, mergo nyalanya tidak serius. Mbok cekel panas, tapi mbok mau nyakang digogodok banyu ramateng dianggap adem dicekel moyangel wa innahu kal kobit alal jamrah tapi dawai nabi wa innalahu misla ajri khamsina minas sahabat yang bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala ser 50 sahabat karena repot kue misalnya gaya madrasah dinia semangat uangku melayu bocah semangat urun tertib casa iki melayu gaya madrasah dinia ada semangat bubar muridem nah orang semangat yo lucu Lucune iku teko ya rapopo ora teko rapopo Turu ya ora ora nggawa kitab ya rapopo Wong sing umum disiplin yang ngono mlaku, bareng agama disiplin kok bu bubar. Iku koyo nyekel wawa. Wawa iku mbok tenani ya ngono-ngono wae. Mbok sebul ya ora dadi api, mbok barno mati. Aku mau zaman akhir di baro aku mati, dikelola ya ora berkembang ya ngene tok. Apa kejo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya yuk gini-gini. <laughs> Jajak. Ayo madrasah nih desa-desa umurnya rak wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu saja. Bocah sekolah raniat sering nggak hadir. Jajal sekolah-sekolah umum. Tit hadir. Tutup gerbangnya gelem. Apa kuarek do melayu, cuma sekolah madrasah. Wis karek malah balik kadung karek mulai. <laughs> Mbok tenani bubar. Iya ta Mbok baro kok sawangannya gak profesional, ngelola kok gak. Ya tapi ku nasib agama zaman Ah, Ya wis ditampa wae. Mulane ngeron madrasah mengkas mengkis iku ciri khas ahli sunnah wal jamaah ngono ae. Kok repot ning dindi yo ngono neng ning dindi yo. Hmm. Ning umum nak sekolah karek iku wedi. Diadepno BPU, yo wedi. Madrasah gak ngerti nak karek kan tulisan ra sekolah. Ada ini tegas, terus rasa sekolah. Faham ya? lagi wa innahu kal kobit alal jamro tapi wa inna lahu misla ajri khamsina napa minas sahabat. Orang yang ngelola zaman akhir ngelola agama untuk ganjaran pinten 50 sahabat. Wa dzalika liqillatil awan. Semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Yaitu tadi, Saiki wali murid iku ditarik sekolah umum satu bulan 50 iku muni murah. Madrasah ning desa kene tarikane piro saulan? Piro, Mas? Hah, piro? 20.000 jare akeh ya. 5.000. Subhanallah. Lah iya nak sekolah umum tarik saya 50.000 jare murah, madrasah 5.000 jare Nah, Subhanallah, muga muka do dadi kiai dan dadi ahli swarga wis. Wis iku satu-satune opahe wong soleh zaman akhir wis swarga wis. Bulat ning dunyane wis napa? Bulat. Mun kula terusno. ya ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allahu Allah al muawikina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni ilmu sabitina sing ngendon-ngendoni mingkum saking sira kabeh. Wal qailina sing komentar kabeh ikhwanihi maring bala-balane akeh halu ma ilaina. Haluma merino sira kabeh ta'ala tegese merino sira kabeh ilaina maring kita. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nak ana wong ape jihad belane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lha apa kene wangi Muhammad? Gunane opo. Ini ku cara mulai rian nggih wonten tiang-tiang sing ngendor-ngendoni semangat apa ji jihad. Walaya tunalan ora nekani sapa ngake albasa ing perang il kita lat sing perang illa dan kecuali sithik riya an tegese krana riya wa sumatan lan sum'ah. Krana pamer. Asyihatan alaikum utawi wong-wongu khale dadi banget medite alaikum ngatasé sira kabeh. Wong-wong sing melok perang berarti medit. Manane medit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk bela Islam. Berarti dia med tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Iku cara Islam jenenge med disebut asyikhatan alaikum. Asikhau jamae syakhis, manane medit. Medit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asikhau jamu sahihin jamae lafat syakih bahwa tilafat asyikhayu halun dadi hal min domiri yaktuna sangi domiri lafat yaktuna Faida jaa mengko nalikane teko apa al khaufu apa rasa wedi raaita mengko ningali sira hum ing wong akeh ningali yang duruna Hale buat tingali ningali sapa ngakeh ile kamaring sira Nah dikon perang malah pelolak pelolok Muhammad. Delok kue pelolak pelolok. Taduru kali mutar muter po ayunuhum beripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak pelolok delok kanjeng Nabi. Kalau di kau dini wong yusa kang den liputi sopo ali ngatasi wong menal mauti mergo takut kematian. Jadi nak kon perang pelolak pelolok koyo koyo mesti mah koyo koyo mesti nopo mati. Iki kados penakut penakut itu kan ngotot niku mentalim. kongkong itu pelolak pelolok. Mergo koyo koyo nak perang mesti mati. Padahal rap perang lah ya mah mati kaladi kaya dene wong ekana ladi, ladi utawa ladi, ladi, kaya ningaline wong utawa roni ladi, kaya mubang-mubengi wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasé ladi menal mati sangka takut kematian isakaratihi e tegese rasa sakaratul mauti rasa sekarate mati faida dapa mengko nalikane ilang opo al khaufu apa takut wahizat lan dapatkan wahizat lan dapatkan opo al imu pira-pira ghanimah salaku mongko bakal nglarakno sapa ngakeh kum ing sira kabeh adzau tegese nglarakno sapa ngakeh kum ing sira kabeh audorobu utawa mukul sapa ngakeh kum ing sira kabeh oleh nglarakno kowe bi alsinatin kelan perkara lisan hidadin kang cerdas utawa hidadin kang tajem mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah mereka cangkem elek jadi nak dijak perang wedi mati, tapi ngono iso ana goni mah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha is Islam. Iki waktu kali ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah konco sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih, wong padahal kanca sak bantal saiki lali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mah gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih, Wah, lali uang padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara seri serius. Lha iku pecundang mental napa? Jadi dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem, bareng tok goni mah njuk bagian jare padha-padha is Islam. Lha disebut napa? Napa? Fa idza khofu khaufu wa hizat al ghona eh salaku kum bi al sinatin hidatin asihatan napa? alal khair asihatan krono iman alal khair yang atas segonima, ail gonima titik segonima, mana nih jat lubu nate kese podo boleh sopong akeh ha ing kata saya sing teng jus gangsal nopo pinten niku nanto gonima muni lu alam nakum ma'akum kita ini balamu tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah malah mereka kumpul tak ini rasa perang melane ke mati tak kandani rangandel bareng ngomongin menang mungkin ini polo bodoh Islam jah bagai jadi menangnya menangi ini ku munafik, kelakuan ngono niku munafik. Mulai kau temeng kono mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra lo, iku ora munafik, mergo ora mesti ben bener Jadi, Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nak ra gelem jenenge ramu munafik. Wong sing ngajak ramu mesti bener, sing dimusuhi ramu mesti salah. Dhewe eling-eling kok anu ya. Ulai kau temu kono mengkono kafe kulam yuk minu rapodo iman sopo ngake. Haki kotan ing dalam haki kote. Tetes kulo ngaus begini gitu, gitu tetes ibu terus kulo ngaus nak ibat nginjang nginjing gitu tetes nak sing nganggur ngaji, nak sing sibuk ya usah. Terus sing bingung ngaji, sing rapi bingung yo ya ngaji maksudnya pantas-pantas ya. E. Jadi bingung orang gobat nopo. Ngaji ora digobat nopo? Bingung. Nggih, niki kan cara umum wong gitu ya sih tuh. Nah kalau ini mari mari tanggalnya rati Nih, Kalau ingin ngantor kita tanggal likur, nih, kita tanggal likur tadi lalai cek ingin ngantor di awal Ramadan niki awal nopo? Cek awal sawal. Ya. E. Ulai kata mengkono-mengkono kafe ulam yuk minu. iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan lan hakikate fa ahbata. Mongko sopo awo awo amal amalahu yang amal wong akeh. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka ndak iman. Karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa'abata mongko ngelebur sapa Allah Allah amalahu yang amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peleburan dalikal ihbatu tegese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atase Allah ya yasiron iku gampang. biro dadi klan kersane Allah. Ya sabuna nyongko sapa wong akeh Allah zaba ing pira pasukan minal kufar medebu pura bakal mire sapa ahzab ila Makkah ta mari Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh minhum saking kufar. Wa iya tula namun wa iya tila namun teko sepalah zabu pira-pira pasukan kafir karotan dalam tempo ukro kang liya. Ya wadu mongko podo seneng sapa wong akeh. Ya tamannau. Tegese podo seneng sapa wong akeh. Wong akeh munafik man law annahum diparil sak temne para munafik ubaduna iku desa kabeh. desa fil arabi ing dalam pira-pira desa iku baduna iku beduwe kabeh baduna iku beduwe kabeh fil arabi ing dalam pira-pira desa ini kalau terang nongge, kalau suwo namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif, tapi tetap kalau terang nong. Dalam fakih Islam itu at itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenanti yang Jogja kota, kemudian jadi wong putih. Sing di ini apa contoh sing terkenal sini Gunung Kidul misalnya. Hah? Eh, tenggene kita Bukhari ada bab ngeten, babut ta'aruf Ta'aruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Gini kan anak keterangan, mohon mohon keluar rumah nonton gitu. Sing pokoknya sing faham fakir rumah nonton, sing faham ya makso faham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti faham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah kan. Mekah itu disebut Quran Umil Kuro. Itu kota apa desa? Kota. Medina juga akhirnya jadi Medina. Medina maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para para petarung, baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persa. Ingat. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya. misalnya tapi ya. Nah, ini rumah tenan. Eh, Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas kena salah faham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota, di kota itu di Medina dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Medina dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancur, ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Medina, nah dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Medina itu tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah berarti Ka'bah kok digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah atau punya majelis Maulid yang top atau punya penggemar fikih yang top itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul karena sekarang Jakarta itu niklab besar tempat maksiat besar orang dan dutan blodor besar sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak ada maulid-maulid besar ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa berarti tidak ada lagi kebaikan di kota nah ini hukum dasar ya saya ulang lagi ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunat tua lah, sudah tua ya ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ngrungokno terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih. Ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Medina. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Medina apa menguasai Gunung Kidul? Enggak jawab saja. Medina. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Medina. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Medina bersama Abu Bakar, Umar, Tolkha, Zubair, Rawa munafik malah, ayo ayo manggon Gunung Kidul. Gak aman yang Medina ya. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang bedui, maknanya orang yang nggak ngambil peran tanggung jawab. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret tuh? sing serangan umum. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah kowe milih ayo cuma ke Jogja, saya ini pindah di Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menggalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari termasuk Ali Imam Bukhari beliau punya bab bab hormati ta'aruf bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja. Beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja. Itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus do manggon Gunung Kidul, Terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macem-macem. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macem-macem. Karena kalau orang-orang soleh ini taruh berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik, celek e wong munafik. Pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka ya waddu law annahum baduna fil a'rab. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa sing mau ngorek-ngorek berita tapi rame lok berper peran mau yas aluna an ambaiku mau takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Lalu geman jadi wong soleh ngono jadi misalnya koyo lagi wong berebut ngalahno Ahok. Urun yora, bela yora mau takok. Sing menang sopo? Nak kue wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengen dipimpin non muslim, kue wong Jakarta ya. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok piye kabare menang sopo? Itu disebut yawaddu lau annahum badu nafil a'rab mu yas'aluna an ambaikum. Do seneng dadi wong desa, gak melok ngambil peran, tapi seneng takok kabar. Iwak tunggale ke deponaan terlantar, gak ngambil peran mau takok biar piye ponaan ku iki? Isih urip ta ora? Bareng krungu sugih diparani, nah aku melarat yes, aku tak dungak noko adoh. Iku kelakuan apik ta elek. Nah, mesti nek pejuang, cek sugih, cek melarat iki ponakanku tak rumah tak kawal. Faham gitu, jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hashim ya ikut Masumi, Gus Wahid pernah jadi menteri. Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuh itu gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kok ya bengok, bengok. Bareng dikelola kiai kowe ya curiga cek eleke utekem. Dikira fase kemoh, dikira kiai curiga sih mbok mau niku apa? Mok senengane takok yas aluna an ambaikum takok sing menang sopo ya? Bar sing menang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melo, melok, lo kok marah ini kelakuan ngono iku iku. Mareni. Jadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzab lam yadhabu wa iyyadil ahzab nak musuh iku teko ya waddu lau annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa? An ambaikum. Di kula suwon misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung. Karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anak ini bermaksiat yang diantara beke mergo petarung soleh angkat handuk. Paham ya? Paham tenan to? Tapi nek wis asli kue desa ngene iki, ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem. Ya, ya ini jelas ya, nopo ya waddu law annahum badu nafil a'rab yas'aluna napa? an ambaikum. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap jadi wong di desa. Eka eh, kainuna tegese tetap kabeh fil badiyati ing dalam di desa. Mok yasaluna tokak takok sapa ngake an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi toka takok. Itu geman. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. yes. ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena nguralanang kong ini. Lan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai. Mulai terus diceritani kue jari mbok ora iso ngaji, mbok bodho peniso iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustafa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pinter e tau tak ulang, bareng goblok mari ra tak ulang. Ini ora usah. Adepi Mustafa ulang. Masih jenggoten lah ulang. Hadepi. Gentle napa? Cukup malas di wis ora diulang mbok takoki kabare. Piye cek urip ta ora, cek ngaji ta ora. Ora oleh Kang, mental bedui, mentale munafik. Eling-eling enggak boleh orang bermental napa? Law annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna an ambaikum. Jadi termasuk sifat elek napa? Enggak ngambil peran terus urip menutup diri ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat, tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri, terus dia ada ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri berarti dia ridho kebaikan berhenti ya ya elek tuh kang wong dunia itu Allah ngutus nabi, ngutus ulama itu ben ana kebaikan. Lah iki ana wong kebaikane jalan dihentikan sendiri. Tapi beda nak kaya kula nglereni tafsir Jalalain teng mriki kan aku ra kiye Jogja. Sing dosa ya kowe reson terusno. Mulane jemben aku kula prai kudu ana sing mulang, kudu ana sing terusno. Lah ra iso piye? Lah iku masalahe. Ya sampean di iku lah di idolno maksudnya di apa? Di eliminir po ini lho di kaya Indonesian Idol. Dadi ana Ono Kompetisi ini, ono seleksi nggak kok dikarantina nggak sing lulus ya. Paling bapak awal tereliminir kabeh wis. <laughs> Kon maca lam taro daman diwaca lam tar Ana <laughs> ono latihan ngaji tak kok lam tardiman maknane opo Gus ini ning kamus nganti mati ya ora ono. Mosok ana kosakata kok lam tardiman. Jebule iku bab khayat lam taro ra ningali sapa wedok daman ing getih. Dene macane langsung lam tar diman. Repot. Mulane ana wong mati gara-gara korban titik masyhur guyonane ulama-ulama dhisik. Ana wong ngaji rapati iso ngaji tapi mlete tanpa guru. Maca al habbatus sauda dawaun min mingkul Habba iku wiji hitam, jadi biji hitam. Habba iku biji hitam. Iku obat. Dene kita mbok keliru, bahwa tulisannya Al Hayatus Sauda Dawaun Mingkulita Ular hitam itu obat dari semua penyakit. Akhirnya golek ular hitam. menolak kecekel kobra bobo dicekel, cokot mati Dan Mulane ana cerita korban titik know? Jadi mesti ini lafate al habbah titiknya satu maknane biji biji hitam. Dene kitike loro know? Ayat ah, ulo. Akhirnya golek ulo tiga obat ya mata dene khawatir kok nak sing mulang raku itu dadi titik tambah. <laughs> itu bisa kredit di Bisa loh Kredit. Ya lengi-lengi kula suwun sangat orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta. Jika tidak ada emergensi tetaplah di kota atau nggak harus kota desa siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sehingga ditakdir bangkrut lalu membangkrutkan diri karena kebaikan yang dikersana Allah itu piro-piro iso jalan kayak kuwe Wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba yang ngelola ini. Kok kita kebaikan wis ditakdir Allah melakukan malah menghentikan Allah sendiri. Iku sifate wong munafik, iku nafil nafil arab yasaluna napa an ambaiku. Yeah. Terus kecuali kula sok ben wis khatam, di alasan takut pangeran, takut leren hak ngaji meneh jamun khatam gitu. Lah saiki Jogja apa serano sapa? Nggih khalifah kula. Sapa ya tak sebut kabeh? Ruhin Mustafa so tak sebut kabeh. Nang kok ben diseleksi mung karena akhir dhewe. Ojo Jibril nyeleksi sinten? Dadi seru, eliminir gak cocok digodam. Sing salah langsung apa? Tutuk. Eh. Eling-eling ya ampun geman kowe di mental apa? Ya waddu lau annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an ambaikum. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif. Jika kamu digunakan LBH LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti gak ada orang benar benar di situ. Kamu jadi orang yang jaga uang negara, misalnya di departemen keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun di situ nggak ada orang ben benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota kota di sosial penting. kamu di satu komunitas atau pekerjaan di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, nggak boleh berhenti. Wes berhenti mau takok-takok kabar kabari. Itu kan pecundang tuh. Misalnya kamu kerja di departemen ekonomi benar, kredibel Bariku metu, bareng metu takok kabari piye kabari departemen sing dhisik ku. Cek melaku ta ora? Itu pecundang nggak boleh hanya takok-takok yas aluna nopo, Anam baikum. Jadi kalau suwon ya kalau kamu bisa ngambil peran ya ngambil peran ojo mau takok takok kok ado. Ini sebut apa? Ya waktu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna nopo, Anam Baikum. Lau annahum wa ma sak temne wong akeh ubaduna dadi beduwi kabeh fil arabi ing dalam pira-pira desa. Kainuna tegese tetep kabeh fil badia ing dalam desa. Lan kula suwun genjing ben misale kula mutus pun tuwa mboten ngaji teng Jogja. Kula nu jadi azam ngaji ning tengah-tengah misale tuwa kadun. Tengah-tengah Jogja mek Rembang ndi? Ndi? Tengah-tengah. Sing kowe ora kesel, aku ya ora kesel. Ndi? Hah? Protes di? Iku sunane sapa kan? Kudu pamit mbek wali setempat eh. Ora dengkon ngono. Ora gampang. Sang ketua ya setahun pisan bar napa. Tahun pisan bar utawa misalnya sesuk mati ngaji tadi nggo persiapan napa. Tapi yang jelas niku ampun leren kan. Kebaikan yang pernah kamu lakukan aja leren. Kalaupun saya leren ke ya aja leren. Mereka kalau orang arah leren, misalnya aku leren ngaji nih Jogja kan tetap ngaji nih Bojonegoro nih Pasuruan. Saya repot nak kue, nak leren ana tenan, oh masalah. Nak kula kan leren kan paling sawangan tapi kakek hakikatnya kan gak gak leren. Misalnya sekarang santri saya di rumah kan tidak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan tidak pernah prayung, saya tetap ngaji. Misalnya saya besok pulang, sampai tidak ngaji kan saya di sana tetap ngaji. Jadi saya tidak pernah pray. Jadi bebas hisap. Nah, kalau aman, aman. Kalau aman sekali. Nggak tahu you no? Ya wadu mongko padha seneng sapa ngake ya taman no tegese angen-angen sapa ngake lau annahum diparil saat temne wong akeh baduna iku dadi wong desa kabeh fil arabi ing dalam pedalaman. Manane tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam napa de desa. Wis ning desa ora siap ngambil peran tapi kelakuane yasalu takok-takok sapa akeh. an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh. nih abarikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar setane wong kafir. Mana nih Manane ngeten Kanjeng Nabi teng Madinah perang ngambil wong kafir, jelas nggih. Ngelawan kafir kures. Faham ya? Wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa, terus takok, "Piye kabare Muhammad menang tak kalah?" Nak krungu kabar menang jaluk ghanimah, nak krungu kabar kalah, syukur tak kandhani ra ngandel. Mangkel lo ora? Kelakuan wong ngono iku mangkel ora? Oh mangkelno, no. iku munafik. Ana jogeman niru ngono jogeman. Walau kanu mbok mono sapa ngake fikum ing dalam sira kabeh. Hadil karota ing ikhlas tempo makota talu mongko ora perang sapa ngakeh ila kecuali perang sing mana nih perang sing sidik umpomo yo ya melok yo ya mau riaan krono ria pamer-pamer tok wa khaufan nan krono wedi minat takiri saking sing dicamah. Maksudnya melok perang tapi orang niat belo nabi, mau takut dicibir. Jadi orang di komitmen, dia perang mergo isin darani pecundang, isin darani penakut. Akhirnya ibu-ibu perang, tapi perangnya mau riaan wa fan minat takir. Lakot karena teman-teman ono iku lakum ke disiro kabeh fi Rasulillah ing dalem utusane Allah apa uswatun apa contoh dikasrisin iswatun Lakot kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah uswatun hasanah dikasri hamzah kelan kasri hamzah apa iswatun wa dhamiya lan dumai. nak kira kita no uswah ya? Lakot kana lakum fi Rasulillah apa? uswatun hasanah bikasri hamzah iklan kasri hamzah wa dhamiya lan dumai hamzah Contoh hasanatun kang apik, manane iktidaan krana manut bi iklan Nabi fil kita ing dalam masalah bababan perang wasabati lan tegoning perang tapi kabeh fi ini ing dalam panggonan-panggonane sabat. Mesti Nabi ku pas sabat teguh ya teguh wayahe kita ya kita Tapi tentu sing contoh mutlak namung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan, kita iku mau anut nenggone Rasulullah. Mulane lakukan kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana Contoh perang sing apik ya perangi Nabi iku perang Nabi jelas bener musuhe jelas salah. Ya, mulane anut Nabi iktidaan bi fil kita kital sabat fi mawa tinihi. Wong iso anut Nabi tenan niku wong-wong sing mentale liman gede wong. Badalun dirba liman dadi badal min lakum sangi lafat lakum Uang itu so nyontoni nabi, nabi dijadikan idola iku kanggo sapa liman ke Dewong, karena kang ono sapa man yar juara para sapa man Allah ing Allah. Ya khofu tegese wedi sapa man ing Allah. Wal yaumil akhir lan Arab pembalasan yang dina akhir. Wong nganti iso anut Nabi tenanan niku nak duwe harapan dina akhir. Tapi nak PKI utawa komunis sing yakin ora ana swarga ora ana neraka nak mati dadi lemah, tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa akhir. Mulane wong iso saleh tenan niku nak percaya mbek hari akhir. Limangka nayar juwa hawal yaumal akhir. Wa eling sapa man Allah ing Allah kasiron kelan akeh. Bihilafi man khali berbedani wong laisa kang ora ana sapa man iku kadzalika koyok mengkono-mengkono roja ilahi wal yaumil akhir wala maru al mukminun aswalami subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi mudada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi mudada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa mitata kalimatihi